Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bermuajah bertemu di majlis yang mulia ini dalam rangka untuk mengkaji ilmu sebuah kitab yang akan kita kaji adalah kitab Al-Wajiz Iman Hadis Salafis Soleh Para jemaah yang dirahmati Allah, <clears throat> pada pertemuan lalu kita telah membahas beberapa akidah as-salafus saleh yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Nawawi di dalam bukunya Al-Wajiz Iman manhaj Salafis Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita melanjutkan Syekh Abdul Qadir al nawud rahimahullahu taala mengatakan dalam bukunya Al-Wajiz wa min aqaidis salafi anna al-khabar aw anna al-khair wa syarra bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Di antara akidah salaf adalah bahwa sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu adalah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walakin laisa syarru bi amrihi ta'ala, akan tetapi keburukan bukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yaqulu ba'dhum sebagaimana ada sebagian orang yang menganggap bahwasanya kulluhu bi amrillah, bahwasanya semuanya yaitu kebaikan dan keburukan adalah merupakan urusan Allah ataupun yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah pernyataan yang salah ya. Karena sesungguhnya meskipun kebaikan dan keburukan adalah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah, namun Allah tidak sama sekali menginginkan keburukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan keburukan. Di Allah taala amara bil khairi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kebaikan wa syari dan mencegah dan melarang dari keburukan. Wa huwa subhanahu la ya'muru bil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan hambanya untuk melakukan perbuatan keji. Wa inna ma yanha anha bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan keji. Namun wal insan ghairu mujbar setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dan keburukan, bahwasanya keburukan dan kebaikan adalah ketentuan ketetapan Allah, namun manusia tidak tidaklah dipaksa ya, untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Tidak dipaksa mereka. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih setelah mereka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal hal-hal yang baik dan begitu pula dijelaskan oleh Allah perihal hal-hal yang buruk untuk di ditinggalkan, karena yang baik untuk dikerjakan. Al insan ghairu tujuan. Manusia tidaklah dipaksa dalam hal ini. Setelah dipaparkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan seluruhnya. Yakhtar bi af'alahu wa aqaidahu. Di mana manusia akan memilih apa yang hendak ya, dilakukan dan memilih berhak untuk memilih keyakinan apa yang akan diyakini wa yastahiqul adzaba aw thawab ala hasabi ikhtiyarihi. Namun dalam hal ini manusia harus apa? berkonsekuensi dengan pilihannya artinya berani menanggung apa yang telah menjadi pilihannya. Jika dia memilih kebaikan, kebaikan dan untuk dilaksanakan, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala darinya. Namun sebaliknya, jika manusia memilih keburukan-keburukan dan untuk dia lakukan dan dilakukannya keburukan tersebut, maka tentunya dia akan mendapatkan ya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Syekh Abdul Qadir Al-Nawud mengatakan yastahiqul iqaba aw thawab ala hasab ikhtiyari. Manusia akan mendapatkan iqab, akan mendapatkan adab atau akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dipilihnya sesuai dengan apa yang dipilihnya dari kebaikan dan keburukan tersebut. Wahwa muhtarun fil amri wan nahi dan dia manusia ya akan akan memilih ya sesuai dengan apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam hal ini dalam ayat ini Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih setelah Allah menjelaskan seluruhnya setelah menjelaskan baik itu kebaikan dan keburukan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa dan maka barang siapa yang ingin hendaklah ia beriman, memiliki imanan, wa man syaa'a falyakfur dan barang siapa yang ingin atau menghendaki maka dia memilih kekufuran. Ini adalah salah satu akidah asalaf salaf as-salih akidah wal Jamaah mengenai kebaikan dan keburukan. Kemudian Wamin min itu salafi dan di antara akidah sunnah akidah salafus saleh adalah annahum la yukafiruna ahadan minal muslimina bin Bahwa kaum salaf tidaklah sembrono ya, tidaklah serampangan mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin hanya dengan melakukan satu perbuatan dosa. Walau karena minat walaupun yang dilakukan itu yaitu perbuatan dosa adalah termasuk dosa dosa besar. Ya. ya. Kaum ulama besar uh, soleh, harus jamaah tidak serampangan untuk mengkafirkan kaum muslimin ya selama mereka tetap ada keimanan meskipun kaum muslimin tersebut ya ada di antara mereka yang melakukan satu perbuatan dosa baik itu perbuatan dosa besar ataupun dosa kecil illa idza jahada syai'an ma'luman min ad-din kecuali ya jika seorang muslim tersebut mengingkari sesuatu yang sudah menjadi bahasan pokok dari agama ini. Artinya apa? Mengingkari apa yang sudah diketahui dalam agama ini ya pada asalnya seperti ya perintah melaksanakan sholat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dan perintah ini bentuknya adalah kewajiban bahwa Allah mewajibkan atas setiap kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Nah, ketika ada kaum muslimin yang mengingkari kewajiban sholat, padahal Allah Subhanahu Wa Taala jelas-jelas menegaskan di dalam ayatnya, yang dan dalam banyak ayat ya, akimu sholat wa aku zakat, maka dalam hal ini dia kafir karena apa? Mengingkari apa yang telah menjadi ya, ketentuan nas dalam syariat kita ya yang sudah diketahui dalam agama ini wa ya'lamuhul khas wal am di mana masalah ini diketahui oleh orang-orang umum ataupun orang-orang khusus. Jadi jika dia mengingkari ya, mengingkari sesuatu dari perihal agama ini yang sudah umum diketahui oleh baik seluruh manusia, baik itu orang awamnya atau orang yang berilmu ya dan wakalata bitanbil bil kita sunnah dan masalah itu telah tetap di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah serta telah tetap melalui ijma ya, telah telah tetap melalui uh, e, ketetapan ataupun apa uh, kesepakatan dari salaful ummah wa imatuha salah salah ummah yaitu orang-orang pendahulu kita dan para imamnya maka kalau ini diingkari maka tentunya ia akan kafir keluar dari agama Islam karena pengingkaran tersebut ya, ini patut ya digarisbawahi karena selama ini ya banyak di antara kaum muslimin yang serampangan menuduh orang muslim ya kafir ya karena sebab melakukan dosa. Padahal padahal ketika dia melakukan dosa bisa jadi dia itu apa? melakukan dosa itu karena tidak mengetahui dinasnya, tidak mengetahui dalilnya atau karena ada syubhat atau karena ada ada syubhat, ada sesuatu yang rancu di dalam pikirannya sehingga ia menganggap ini masih boleh dan dan ada yang tidak boleh dan dia menganggap boleh. Atau dalam hal ini ya mereka ya berpegangan pada satu pendapat dari para ulama yang mengatakan kemuliaan pada sesuatu itu adalah terlarang dan sebagainya. Selama masalah ini bukan masalah yang mujma alaihi, yang telah tetap ya ketetapannya dalam kitab dan sunnah ya dan diketahui dalam agama ini bidaurah diketahui oleh oleh seluruhnya baik itu dari kalangan orang-orang awam ataupun orang berilmu tidaklah boleh kemudian kita mengkafirkan kaum muslimin secara sembarangan. Wa min ini salafis salih dan di antara akidah salafus salih pula annahum ya'buduna Allah taala wa la yusyrikuna syai'an. Bahwasanya kaum salaf ya selalu meyakini ya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Walaihi la yasaluna illallah dan mereka tidaklah meminta kecuali hanya kepada Allah taala. Wala yasta'inuna illa billahi azza wajal dan mereka tidaklah meminta pertolongan hanya kecuali kepada Allah azza wajal. Wala yasta'inuna illa illa bi subhanahu. Begitu juga tidaklah mereka meminta pertolongan dari kesempitan-kesempitan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini makna isti'anah dan istighotha. Isti'anah ini adalah meminta pertolongan secara umum baik itu meminta pertolongan dalam hal-hal yang baik ataupun yang buruk. Tapi isti'anah ini lebih kepada cenderung meminta pertolongan dalam hal-hal yang baik. Ya. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal-hal yang baik dengan memakai kata isti'anah. Adapun istighosa, istighosa ini juga minta tolong. Ya. Tapi istighosa lebih banyak meminta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara-perkara yang buruk. buruk ya. Namun para ulama dalam hal ini ya mencukupkan ada sebagian ya, yang mengatakan mencukupkan dengan memakai kata isti'anah. Isti'anah ini adalah kata umum, ya. Kata umum mencakup di dalamnya meminta tolong kepada Allah dari kebaikan apa? Untuk kebaikan-kebaikan dan meminta tolong kepada Allah swt dari keburukan-keburukan. Dalilnya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ya, Ihfadillah yahfadka wa fadillah tajid wa idza sa'alta wa idza wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Di sini Rasulullah Alaihi Wasallam memakai kalimat wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau meminta pertolongan, umum di sini. Pertolongan adalah pertolongan untuk mendapatkan kebaikan, pertolongan kepada Allah agar terhindar dari bahaya ataupun musibah. Nah, wala yasta'inuna illa billahi azza wa wala yastanithuna illa bihi ya uh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh ya. Mereka meyakini tidaklah mereka meminta ya, meminta apapun baik itu meminta kebaikan ataupun meminta terhindar dari keburukan kecuali hanya kepada Allah. Wala yatawakkaluna illa alaihi jalla wa ala dan mereka tidaklah bergantung bertawakal kecuali hanya kepada Allah wa yatawassaluna ila Allah bi taatihi. Mereka senantiasa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan kepadanya. Wa ibadatihi dan melalui ibadah kepadanya wal bil a'mali sholihah dan melalui dengan melaksanakan amalan-amalan soleh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35 ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilah Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah kepadanya, carinya, carilah wasilah, perantara kepadanya. Wasilah dalam ayat ini artinya adalah taqarrubu ilaihi bi taatihi wa ibadatihi yaitu carilah maksudnya adalah dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa karena ya pada poin ini para jamaah sebenarnya poin ini yang sangat penting ya di antara akidah Ahlussunnah Jamaah karena mereka adalah beribadah kepada Allah. Karena mereka meyakini bahwa ibadah kepada Allah merupakan tujuan asasi, tujuan utama di mana kita diciptakan. Ya. Maka mereka dalam hal ini termasuk akidah yang besar bagi mereka dan ini merupakan asas adalah mereka menyembahnya kepada Allah dan menjauhi syirik serta mereka mendakwakan ini kepada manusia agar mereka beribadah kepada Allah dan agar manusia menjauhi kesyirikan-kesyirikan dalam bentuk apapun, apapun. Karena mereka sadar bahwa inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ma uridu minhum min rizqin wa la uridu ma ma uridu ayyutaimun illa wal razzaqu quwwatil matin. Ya. <clears throat> Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, ya, Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Di sini jelas bahwa misi, uh, eh, di sini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia mempunyai tujuan. Tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka meyakini dalam akidah ini mereka juga meyakini bahwa perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia bukan hanya kepada orang beriman saja, bukan hanya kepada orang yang bertakwa saja, bukan hanya kepada orang muslim saja tapi kepada seluruh manusia agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu menjauhi syirik dalam bentuk apapun ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah berfirman, wahai manusia, ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Sembahlah kalian yang telah menciptakan kalian. Ya, walladzina min qablikum dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Allah ja'ala lakum al-ardha firasya di mana Allah telah menciptakan untuk kalian bumi sebagai hamba. Jalal Allah Firasho was sama binaan dan menciptakan kalian langit ya sebagai naungan. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum dan Allah menurunkan dari langit tersebut hujan, air ya sehingga tumbuh, tumbuh di bumi tanaman-tanaman atau buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Karenanya Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Karenanya janganlah kalian menjadikan Allah sekutu ya sedangkan kalian ya, mengetahuinya ini merupakan apa merupakan satu perintah yang utama dan pertama di mana hal ini menjadi keyakinan kaum salaf menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ya ibadah kepada Allah adalah tujuan utama kita diciptakan. Karenanya kita dalam segala kegiatan apapun, dalam segala amalan apapun harus bermuara kepada apa? ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka juga meyakini bahwa inti dari dakwah para rasul adalah mengajak manusia sama Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan ya, menjauhi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan di antara akidah as-salafus saleh wa min aqaidis salafis saleh anna salata jaizatun khalfa kulli birrin khalfa kulli birrin wa fajirin idza kana dhahiruha sahihan. Ini juga penting para jamaah. Bahwasanya sesungguhnya termasuk akidah as-salafus saleh bahwa melaksanakan sholat itu boleh di belakang ya imam, di belakang imam yang baik ataupun yang buruk. Imam yang baik ataupun yang buruk jika ya, jika zahirnya, zahir imam itu adalah dia melaksanakan sholat benar. Artinya jika dia melaksanakan sholat itu benar, sesuai dengan rukunnya, wajib-wajibnya dilaksanakan, begitu juga sunat-sunatnya dilaksanakan. Tapi orangnya buruk, katakan. Maka boleh dalam hal ini. Ini termasuk akidah al wal jamaah, akidah salafus soleh. Jadi kita tidak melihat dalam hal ini baik baik atau buruknya orang. Mungkin meskipun ada di antara orang yang melihat orang ini buruk, tapi belum tahu ya, mungkin di hadapannya apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang ini mempunyai kebaikan-kebaikan. Sehingga kebaikan ini nanti yang akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kebaikan-kebaikan inilah yang akan menutupi keburukan-keburukan yang ia lakukan. Karena ya para jamaah, masalah sholat dalam hal ini dibolehkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala kita di belakang orang-orang baik ataupun orang-orang buruk jika dohirnya secara dohir, secara nampak dia melaksanakan sholat secara benar. Wala najsim inan ahadin kainan man kana bi jannatin Ini maksudnya para jamaah. Kenapa kok kita tidak boleh langsung memfonis orang ini? Karena sesungguhnya jika kita tidak mau sholat atau milih-milih imam, oh, imamnya ini baik menurut pendapat kami, oh imamnya ini buruk menurut pendapat kami dan sebagainya. Kalau kita milih-milih imam di sini, kita sama saja sudah Pak, sudah melakukan justifikasi kepada orang tersebut bahwasanya orang tersebut adalah orang buruk. Orang buruk tentunya tepatnya di neraka. Kita juga menjustis orang ini secara dohir, kita melihat orang ini baik. Berarti kita mengatakan orang ini penduduk surga. Makanya dikatakan dalam hal ini oleh Syekh Abdul Qadir al Nawud, wala najzim ahadan kainan makana kana walana. Kita tidak bisa memastikan untuk seorang pun bahwa orang ini termasuk ahli surga, termasuk ahli neraka. Tidak boleh kita memastikan orang ini termasuk orang ahli surga atau orang neraka. Artinya apa para jamaah? Artinya bahwa ketika kita melihat ada orang yang melakukan keburukan, lantas jangan kemudian kita memfonis karena kita melihat dia melakukan keburukan. Bisa saja para jamaah setelah kita memfonis hari berikutnya ataupun sesaat berikutnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka polis ini akan jatuh kepada kepada kita para jamaah. Karena ya kita harus sunnah wal jamaah. Kaum salafus soleh tidak berani untuk apa? Menjustifikasi seseorang itu apakah dia itu min ahli surga ya ataupun ahli neraka. Illa man jazamalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali siapa-siapapun yang sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW Walakin narju lil muhsin wa nakhafu 'alal muslim. Akan tetapi Ashabus soleh yang selalu diperhatikan itu adalah mereka senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik dan mereka selalu khawatir takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang buruk. Ya. Jadi mereka orang harus sunnah wal jamaah di sini disibukkan dengan dirinya mereka sendiri. Ya. Tidak menyibukkan diri dengan orang lain. Artinya tidak menyibukkan diri dengan apa? Dengan yang memfonis orang orang lain. Mereka sibuk dalam diri untuk melihat dirinya sendiri. Adapun mereka harus wal jamaah kaum salafus soleh senantiasa haris ya semangat ya semangat kemudian e, bersungguh-sungguh untuk mengajak manusia kepada kebaikan kebahagiaan dan ya mencegah mereka dari keburukan ke keburukan. Nah, وأشهد للأشرة المبشرين للأشرة المبشرين بالجنة أهل السنة di أكيد akidah أهل السنة والجماعة di antara akidah salafus adalah kami bersaksi ya akan 10 orang sahabat yang telah diberitakan diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Kama syahidalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka termasuk penduduk surga. Ini ya harus kita pastikan. Ya, tidak boleh kita ragu terhadap 10 sahabat yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ini termasuk penduduk surga ya. Maka kita menyaksikan akan hal ini. Kita men, apa menjazm artinya apa? Memastikan bahwasanya mereka penduduk surga. Dari mana? Allah memastikannya. Rasulnya memastikan bahwa saya mereka penduduk surga. Wa kullu man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannati syahidna lahu biha. Dan siapa saja yang telah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia termasuk penduduk surga, maka kita saksikan akan hal itu. Kita juga menyaksikan karena kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la yantiku anil hawa karena Rasulullah SAW tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diutarakan apa yang dibicarakan itu adalah wahyu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tawalla ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk akidah Sunnah Jamaah dalam hal ini masih dalam koridor ya, ya e, mempolis orang dengan neraka atau surga bahwa sikap kita Ahlussunnah Sunnah berjamaah salafus bersoleh adalah wala tawalla ashab Rasulullah sallallahu yaitu kita berwala ya. Ini adalah akidah al-wala wal barok Ya. Akidah al-wala wal barok ini adalah akidah berwali atau me, apa, menjadikan teman orang-orang yang soleh ya. Yaitu orang-orang yang mencintai Allah Rasulnya dan mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-bara artinya adalah kita berlepas diri, ya. berlepas diri dari musuh-musuh Allah dan musuh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dari iblis, dari setan, dari orang-orang kafir, dari orang munafik, dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum mukminin. Ya. Wanatawala ashab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita berwala, ya, menjadikan wali menjadikan penolong sebagai penolong sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakufu an wasawiin, ya. Dan kita menjaga lisan kita untuk apa? Menyebutkan keburukan-keburukan mereka. Keburukan siapa ini? Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bainahum dan kita menahan diri dari apa? Dari yang mengatakan berkata-kata tentang apa yang terjadi di kalangan wa amruhum ila rabbihim dan kita serahkan urusan mereka itu kepada Rabb mereka yang mengetahui akan keadaan mereka. Wala nasubu ahadan minas sahabah dan kita tidak diperbolehkan untuk mencela salah seorang pun dari sahabat. Kenapa? Karena semua sahabat itu adalah udur, ya. Semua sahabat itu adalah orang-orang yang adil. Mereka adalah pembawa risalah agama ini. Apa akibatnya para jemaah kalau sahabat dicela? Salah seorang di antara mereka kena Apa akibatnya? Sama saja kita menggugurkan ya, salah satu atau sebagian dari agama ini karena kita mencela mereka. Bagaimana kita akan mengambil agama dari mereka sedangkan mereka sudah tercela? Para jemaah, inilah ya hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menghina, melarang kita untuk akan mencela salah seorang pun di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya yang sahih yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya ya, Rasulullah SAW bersabda la tasubbu ashabi janganlah kalian mencela sahabat sahabatku fa wallazi nafsi bi yadihi law anfaqa ahadukum law anfaqa ahadukum min uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wa la nasifahu ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan seperti gunung Uhud emas menginfakkan emas seperti gunung Uhud ini, maka Allah tidak hati wa la Hal itu tidak akan menyamai apa yang telah mereka lakukan untuk agama ini walaupun hanya sebabnya. Walaupun hanya sebabnya. Itulah keagungan ya, keagungan dan kedudukan sahabat di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah penerus estafeta dakwah Islam dari Nabi Alaihi Wasallam setelah Nabi Alaihi Wasallam setelah Nabi Alaihi Wasallam wafat mereka penerusnya dari mereka pula agama ini tersebar. Dari mereka agama ini tersebar, disebarkan oleh mereka melalui generasi berikutnya, generasi berikutnya menyebarkan ke generasi berikutnya dan seterusnya seperti itu sampai kepada saat kita sekarang ini. Alhamdulillah ya segala puji bagi Allah kita ya sampai agama kita agama kepada kita melalui perjuangan mereka melalui para sahabat Nabi SAW ya kita tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan haram bagi kita untuk mencela ataupun menghina setapa setara me, menyebut keburukan-keburukan dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Hadis yang tadi kita sebutkan dan tasubu ashabi janganlah kalian mencela sahabatku adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim uh, Imam Bukhari ya di dalam Fadail Ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bab qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam lau kuntu muttakhidan khalilan seandainya aku ya, menjadikan boleh seandainya aku diperbolehkan untuk menjadikan salah seorang manusia menjadi khalil menjadi orang yang aku cintai Tattakhadtu Abu Bakr khalilan. Ya, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ya. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim ya, nomor hadis 2541 di dalam bab fadhail eh, di dalam kitab fadhail sahabat bab tahrim sabbi sahabati radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud dengan ya nomor hadis 4658 di dalam kitab sunnah bab An-Nahyu an sahabat Begitu pula alimah imam at meriwayatkan hadis ini dengan nomor 3860 di dalam kitab Al-Manaqib yang kulluhum min hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Seluruhnya riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis di sini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam hadis yang lain nomor hadis 2540 dalam kitab Fadhailus Sahabat bab tahrim Sabi sahabat radhiyallahu anhum min hadis Abi Hurairah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itulah ya para jamaah akidah kita terhadap uh, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus sore tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan dalam bukunya ini Meskipun begitu, nah ini meskipun kita dilarang untuk mencela salah seorang pun dari sahabat Nabi SAW, wa anna sahaba laisa bimaksumina min al tapi kita tetap ya harus munsif, harus bersikap tenang. Artinya apa? Bahwa para sahabat meskipun mereka itu dilarang oleh Nabi SAW untuk kita celah, tapi mereka bukanlah manusia yang maksum. Bukanlah manusia yang terbebas dari do, dosa. Bukanlah manusia yang terbebas dari kesalahan. Bukanlah manusia yang terbebas dari ya ketergelinciran tergen, tergelinciran. Laisu bimaksumina minal khata' atau anil khata'. Mereka adalah bukan manusia-manusia yang apa? Yang terbebas dari kesalahan. Karena Kenapa? Wal ismatu lillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fit Karena sesungguhnya yang terbebas dari kesalahan itu ya, yang tidak ada salahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW tak tatkala beliau sebagai seorang Rasul yang memberikan apa mem, eh, yang mempunyai misi sebagai tabligh yang mempunyai misi untuk me, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul tidak salah pada zaman. Tatkala apa kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika kedudukan Muhammad ini adalah sebagai manusia maka beliau tetap bersalah namun kesalahan beliau itu sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan beliau sebagai seorang nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Syekh Abdul Qadir mengatakan wa anna Allah taala asama majmu'ul majmu'ul ummati an khatab dan bahwasanya Allah Subhanahu wa umat ini yaitu umat Muhammad SAW dari kesalahan. Jika mereka itu berkumpul, umat Muhammad jika berkumpul dalam satu hal, maka Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka dari kesalahan-kesalahan. Lal bukan individu-individu ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, pernah bersabda di dalam hadisnya, Inna Allah la yajtami'u aw la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Ya. Di sini berarti apa? Ketika umat Muhammad ini berijma, bersatu, berkumpul dalam satu kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka dari kesalahan, ya. Karena ya ijma al-ijma ya, ke apa istilahnya eh, kesepakatan mereka ini merupakan salah satu sumber sumber hukum yang bisa menjadikan acuan bagi kita di dalam menetapkan satu hukum setelah Al-Quran, Sunnah, Kias dan ya. kemudian ijma ya dari dari para ulama atau dari sahabat dan dari kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengumpulkan umatku ini di atas kesesatan. Wa yadullahi ala jama'ah Sedangkan tangan Allah Subhanahu wa taala di atas jamaah, di atas bersatunya atau berkumpulnya um, umat. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi. Rawahu At-Tirmidzi min hadis Ibnu Umar. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ya dengan nomor hadis 2168 dalam kitab Al-Fitan. Bab ma jaa fi jamaah. Itu bab ya tentang kewajiban untuk kita berjamaah berjamaah. Namun ya di dalam salatnya terdapat kotoran. Wafi isna di Namun di dalam salat hadis ini terdapat kelemahan. Walakin lahu syahidun inda Tirmidzi min hadis Ibnu Abbasin. Wakam ya. Akan tetapi hadis ini meskipun toib, tapi hadis ini mempunyai syawahid, mempunyai hadis lain yang menguatkan ya dan diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Abbas dengan nomor 2167. Walahu syahidun akhar inda Ibnu Asim bin Sunnah. Begitu juga Imam Ibnu Asim, Ibnu Abi Asim di dalam kitab Sunnah ya e, memberikan satu syahid lagi tentang hadis ini ya nomor hadis 81 ya dari hadis Usama bin Syarik bahwa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Asim di sini merupakan hadis sahih sehingga hadis yang kita sebutkan ini derajatnya ya apa diangkat menjadi hadis yang sahihun li ghairihi karena terdapat syawahid. Allah taala. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Nawud mengatakan wala taradda an aswaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin. Nah, ini juga akidah salafus saleh adalah kita selalu meridhoi. Kita selalu meridhoi dan meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? untuk istri-istri Nabi SAW, untuk istri-istri Rasulullah SAW, karena mereka termasuk ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Wala takit annahunna mutahharat ya, mubarra'at min kulli dan kita meyakini ya kita meyakini ahlu sunnah secara saleh meyakini bahwa mereka ibu-ibu kaum muslimin ya ummahatul mukminin istri istri Rasulullah SAW adalah wanita-wanita yang suci. Ah, wanita-wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala tuduhan-tuduhan dan sebagainya. Ini harus kita yakini para jemaah. Harus kita yakini bahwa ummahatul ini tanpa terkecuali siapapun mereka ya dari istri-istri Nabi SAW maka kita meyakini bahwa saya mereka itu adalah ibu-ibu kaum mukminin dan mereka itu adalah wanita-wanita yang suci terbebas dari segala bentuk keburukan-keburukan yang dituduhkan oleh orang-orang munafik. Wa min aqaidis salafis saleh dan di antara akidah salafus saleh pula yang harus kita yakini adalah annahu la yajibu ala ahadin minal muslimin taqayyud bi madhhabi fiqhin ya faqihin muayyanin bahwa tidak wajib bagi seorang pun dari kaum muslimin ini untuk berpegang teguh ya. Untuk berpegang teguh dengan madhab dalam madhab tertentu Artinya madhab ya dari para fakih Orang-orang ahli fikih tertentu ya. Jadi akidah kita kita tidak wajib untuk apa berpegang dengan apa? Mad madhab tertentu wa anna lahu takin min madhhabin ila akhar bi dalil bahwa bagi seorang muslim boleh ya untuk berpindah madhab jika dia melihat bahwa madhab tertentu di sini kuat dalilnya daripada madhab madhab yang lain. Wa annal ami la madhabalahu bahwasanya kita meyakini pula bahwa orang yang ami, orang yang awam adalah orang yang tidak bermadhab ya la madhabalahu tidak dianjurkan untuk apa, e, berpegang dengan satu madhab Bal madhabu madhabu madhabu muftihi. Akan tetapi orang amin ini adalah madhabnya yang harus dia ikuti adalah orang yang menjadi fatwa atau orang yang apa memberikan fatwa kepadanya. Ini madhabnya orang orang awam ya. Jadi jangan kemudian kita salah paham di dalam hal ini ya bahwa kita menolak dari Imam eh, apa, Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah. Kita menolak dari madhab Malik, kita menolak mazhab Syafi'i, kita menolak mazhab Ahmad bin Hanbal. Tidak. Kita tidak menolak mazhab mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah berusaha, bermujtahid ya, di dalam agama ini sesuai dengan dalil-dalil yang mereka dan yang yang datang kepada mereka. Sesuai dengan dalil-dalil yang mereka apa? Mereka sudah mengkajinya dari hadis-hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya sebaik-baik orang dalam hal ini adalah memandang mereka ini adalah satu keutuhan ulama. Ya di antara mereka juga tidak ada yang masuk ya, tidak ada yang masuk. Pasti di antara mereka ada sisi kebenaran juga di antara mereka ada sisi apa? kesalahannya. Makanya ketika kita melihat madhab ya, kita tidak melihat madhab secara secara utuh. Namun kita melihat apa? dasar dari madhab tersebut yang ya, menjadi pijakan. Seperti ya, bisa saja dalam masalah dalam masalah beberapa ya furu atau furu'iyat dalam masalah cabang-cabang sholat ada di antara madhab ini mengatakan seperti ini, madhab ini mengatakan seperti ini, berbeda dengan madhab yang pertama. Maka kita melihat dalilnya. Dalil yang menjadi pijakan di antara madhab tersebut. Adakah dalilnya tersebut adalah sahih dari Nabi SAW, maka yang sahih ini yang kita bawa, yang kita pakai ya. Karena inilah yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sedangkan dalil yang doif maka kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Inilah ya madhab yang yang dimaksud dalam hal ini. Wa annal ami la madhhaba lahu bal madhhabuhu madhhaba muftihi. Akan tetapi ya dan sesungguhnya orang awam tidaklah boleh untuk bermadhab ya, untuk berpijak kepada madhab tertentu ya. Karena agama itu harus dengan ada gurunya. Belajar dengan guru. Sedangkan kalau orang awam membaca buku buku fikih dalam madhab tertentu, bisa jadi dia apa? Tidak memahami apa yang dia baca sampai ia datang guru kepadanya kemudian dia bertanya kepada guru guru tersebut tentang apa yang seharusnya dia lakukan di dalam masalah agama agama ini. Bal madhabu madhab muftihi Akan tetapi madhab yang harus dia lakukan itu adalah Madhab sesuai madhab muftinya Orang yang memberi fatwa kepadanya Wa anna ala talibul ilmi dan berbeda pula dengan talibul ilmi orang yang memang belajar yaitu talibul ilmi idza kana indahu ahliyah jika talibul ilmi orang yang belajar ini memiliki keahlian yastati wa ayyarif biha dengan keahlian itu ia bisa melihat ya dalil yang sahih mana, dalil yang dhaif mana, dalil yang mau mana. Dengan keahlian itu dia bisa melihat seperti ini datul a'immah, dalil-dalil dari yang menjadi pijakan dari para imam-imam ayah melihat Maka hendaknya ia melakukan hal itu. Ya. Jadi ini orang talibul ilmi. Jadi talibul ilmi ada keluasan sedikit daripada orang awam. awam. Kalau orang awam tidak punya ilmu sama sekali Adapun orang non ini bisa jadi dia sudah belajar, mempunyai sedikit ilmu, maka sedikit ilmunya ini dia bisa memandang mana yang benar dari bakat ulama ini sesuai dengan pijakan dalil yang benar, mana dari bakat tertentu pijakan yang tersebut pijakan yang tidak kuat alias pijakan dari hadis-hadis yang lain ataupun hadis-hadis yang palsu dan sebagainya. Nah, ya jadi atas orang-orang yang menuntut ilmu ya idzakala indahu ahliyah jika dia memiliki keahlian tertentu dalam mengkaji satu ilmu ya yastati ayat biha dia sanggup untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah dari dalil-dalil ya para imam itu maka hendaknya ia melaksanakan dalil tersebut wa yantakin min madhhabi imamin masalah ini ila madhhabi imamin akhar aqwa dalilan wa fakfikhan fikhan masalah ini ukhra boleh bagi penuntut ilmu untuk berpindah dari satu madhab imam ya dalam satu masalah kepada madhab imam yang lainnya dalam masalah tersebut jika melihat dalilnya itu lebih kuat imam tersebut daripada imam yang dia berpijak sebelum sebelumnya ya jika dia melihat aqwa dalilan ada dalil yang paling kuat wa arjah fikhan dan paling logis secara fikih di dalam masalah yang lain. Jadi artinya gini, dalam satu permasalahan, ya, dalam satu permasalahan tidak boleh kita berpijak. ya harus masalah ini harus kita berpijak pada mata tertentu. Sehingga seluruh permasalahan kita pijak kepada mata tertentu ini. Tidak boleh seperti itu. Ya. Paham ya para jamaah? Jadi kita tidak boleh berpijak ya dalam semua permasalahan kepada satu mata. Bisa saja dalam satu permasalahan ini kita berbicara pada madhab syafi'i yang rojih dalam hal ini madhab syafi'i dalilnya lebih kuat. Dalam permasalahan yang lain bisa jadi madhab syafi'i lemah. Yang rojih adalah madhabnya Malik. Nah, maka kita berbicara pada madhab Malik dalam masalah ini. Jadi tidak seharusnya ketika kita berbicara pada mas, eh, syafi'i sebagaimana yang diikuti oleh orang Indonesia secara secara umum orang Indonesia ya kita berpijak pada madhab syafi'i, maka seluruh masalah-masalah fikih kemudian kita berpijak pada madhab syafi'i. Nah ini tidak di, diperbolehkan. Insya Allah para jamaah masalah madhab ini insya Allah kita akan lebih berbeda lagi, kita jelaskan lagi pada pertemuan yang akan datang. Allah Taala ya. Kita tidak buka pertanyaan karena ini belum selesai dalam masalah ini. Insya Allah kita akan membukanya pada pertemuan yang akan datang. Allah Taala kita akhiri dengan baca kafaratul majlis subhanallah wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.